Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsani. Wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la lah. تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله وشكر الله جل وعلا pada malam yang berbahagia ini kita kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan kita pada fasal atau bab al-wala wal bara fil Islam yaitu loyalitas dan berlepas diri di dalam syariatul Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan membacakan keterangan penulis rahimahullahu taala definisi daripada maksud daripada al-wala dan juga al-bara bahwasanya al-wala adalah cinta kepada Allah kepada rasulnya kepada sahabat dan kepada kaum mukminun yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian al-bara adalah benci karena Allah, membenci orang-orang yang menyelisihi Allah, menyelisihi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi para sahabat-sahabatnya, dan menyelisihi orang-orang yang beriman yang komitmen di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dari para muwahhidin yakni ahlu tauhid Nah, membenci mereka seperti orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, dan orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah atau penambahan-penambahan, perubahan-perubahan pada agama Allah, pada sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita membenci mereka sesuai dengan tingkat penyelewengan mereka terhadap Allah dan Rasulnya terhadap para sahabat-sahabat Nabi kita Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Nah, dalil terkait dengan prinsip al-wala wal bara ini terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah kita bacakan dari nukilan penulis rahimahullah yaitu dalam surat Taubah dan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd bahwa orang-orang yang beriman lelaki ataupun perempuan sebagian mereka adalah perwalian sebagian yang lainnya yakni mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala mereka cinta karena keimanan mereka karena komitmen mereka di atas Islam. enam Sebaliknya mereka pun membenci karena Allah Subhanahu wa taala yaitu membenci orang-orang yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala setingkat penyelewengan atau penyelisihan orang tersebut. Naam, Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana beliau bersabda alaihi salatu wassalam, "Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Bahwa tali Islam yang paling kuat adalah tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dihasankan Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian pula hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain di dalam Sunan Abi Daud kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman barang siapa yang cinta karena Allah benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan keislamannya. Nah, maka benci karena Allah dan cinta karena Allah, demikian pula memberi dan menahan karena Allah, semua itu adalah merupakan kesempurnaan dari iman seseorang atau Islam seseorang. Naam. Demikian barakallahu fikum. <clears throat> Kemudian juga beliau menukilkan hadis yang lain yaitu diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Inna min ibadillahi la unasan mahum bi anbiya wala syuhada' yaghbituhum al-anbiya wasyuhada yaumal qiyamah bimakanatihim min Allah taala qalu ya rasulullah tukhbiruna manhum qalahum qaumun tahabbu bi ruhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha yata'atawnaha fa wallahi inna wujuhahum lanurun wa innahum la'ala nur لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada manusia-manusia yang mahum bi ambia mereka itu bukan nabi bukan pula para syuhada tetapi yaghbituhum al-anbiya wa syuhada yaumal qiyamah. Tetapi para nabi dan para syuhada yang mati syahid di medan jihad mereka semua cemburu di hari kiamat kelak dengan manus dengan hamba-hamba Allah tersebut. Bima kanatihim min Allah. Mereka cemburu karena kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu para sahabat berkata, Ya Rasulullah, tukhbiruna manhum. Ya Rasulullah, beritakan kepada kami, siapakah mereka yang kau maksudkan itu? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka itu adalah kaumun tahabbu bi ruhillahi ala ghairi arhamim bainahum wala amwal yata'atawnaha. Mereka itu kaum yang saling mencintai karena Allah Ta'ala karena roh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya karena agama Allah, karena syariat Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling mencintai. Ala ghairi arham, padahal mereka itu bukan hubungan nasab di antara mereka, tidak ada hubungan nasab. Tidak pula ada hubungan harta yang mereka saling memberi tetapi mereka saling mencintai karena agama Allah Subhanahu wa taala. Fa Allah, maka demi Allah, sesungguhnya wajah-wajah mereka itu lanurun, memancarkan cahaya. Wa innahum ala nur dan benar-benar mereka di atas cahaya yakni menunjukkan kedudukan yang tinggi dari mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga para nabi pun dan para syuhada cemburu dengan mereka. Kemudian Rasulullah menyebutkan sifat-sifat yang lain dari kaum tersebut selain mereka mencintai saling mencintai karena Allah walaupun tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan harta. Wajah-wajah mereka memancarkan cahaya dan mereka berada di atas cahaya Allah di atas cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. La yakhafuna idza khafan nas. Sifat yang lainnya mereka tidak takut tatkala manusia itu merasakan takut. Mereka tidak takut, tidak pula mereka bersedih tatkala manusia bersedih. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah taala di dalam surah Yunus pada ayat yang ke-62 ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum lahum yahzanun ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah kekasih-kekasih Allah taala mereka tidak memiliki rasa takut tidak pula rasa sedih yakni mereka tidak takut dari apa yang mengancam tidak pula bersedih dari apa yang luput dari mereka mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya mereka kembalikan kepada Allah taala. Naam. Disebutkan pula dalam penafsiran la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takut atas mereka, tidak pula sedih, yakni mereka tidak takut akan orang-orang yang mendahuluinya. Naam, dari orang-orang yang saling mencintai karena Allah dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka tidak khawatirkan di alam kuburnya ataupun di yaumul qiyamah mereka dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala mereka juga tidak sedih yakni tidak sedih dengan kepergian mereka walaupun secara lahiriah mereka meninggal dunia mendahului kita yang masih hidup namun mereka sesungguhnya hidup dengan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang bahagia yang sesungguhnya. Naam, mereka berbahagia di alam kuburnya dan mereka berbahagia dengan pelayan-pelayan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Maka tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Demikian barakallahu fikum. Oleh karena itu, Berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa wali-wali Allah yang telah meninggal lebih terdahulu dan khususnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala jangan kalian menyangka mereka itu amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim walahum yahzanun Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam suratul Imran yaitu orang-orang yang telah meninggal dunia yang berjihad di jalan Allah taala jangan kalian menyangka mereka itu mati sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Allah mengalir rezeki Allah terhadap mereka farihina bima atahumullahu min fadlih mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka itu memberi berita gembira kepada orang-orang yang masih hidup yang akan menyusul mereka. Yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Agar kalian tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih karena mereka merasakan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di alam kuburnya dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka memberi berita gembira kepada orang-orang yang masih hidup yang akan menyusul mereka selama mereka itu istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Demikian barakallahu fikum yang mestinya oleh kaum muslimun untuk menjadi keyakinan bagi mereka semua bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang hancur dan pasti akan berakhir dan kehidupan ini begitu singkat barakallahu fikum tetapi kehidupan yang di sana yang hakikiyah adalah kehidupan yang panjang bahkan terus-menerus kekal abadi selama-lamanya. Sehingga seorang muslim tidak sepantasnya mereka tertipu dan terpedaya dengan apa yang menjadi hiasan-hiasan dunia dari jabatan atau harta dan sebagainya akan tetapi hendaklah mereka bersungguh-sungguh untuk membenarkan Islam mereka untuk membenarkan keimanan mereka, pengamalan mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu dia akan berbahagia ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah <clears throat> salaf berkata penulis rahimahullah dan datang dari para salaf yakni pendahulu-pendahulu yang soleh dari para tokoh-tokoh Islam mereka berkata man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalik walan yajida walan yajida abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadhalik wa qad sarat ammatu muakhatin nas ala amri dunya wa dhalika la yujri ala ahlihi syai'a Para salafun saleh mengatakan bahwa barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berloyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah fa inna matunalu wilayatullah bidalik maka sesungguhnya yang demikian itulah yang akan meraih perwalian Allah Subhanahu wa taala walan yajida 'abdun ta'mal iman seorang hamba seorang hamba Allah tidak akan merasakan manisnya iman walaupun dia banyak solatnya, banyak puasanya, banyak ibadahnya, tapi dia tidak bisa merasakan iman sampai dia mewujudkan prinsip al-wala wal bara tersebut. Sampai dia mewujudkan prinsip cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sarat ammatu muakhatin nas ala amri dunya. Kemudian kata para salaf bahwa sungguh umumnya persaudaraan manusia kebanyakan mereka bangun di atas perkara dunia. Saling mencintai karena dunia atau saling membenci karena dunia, bukan karena agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak terjadi pada manusia kata para salafun saleh wala wadhalika la yujdi ala ahlihi syai'a yang demikian itu tidaklah memberi manfaat terhadap pelakunya sedikit pun melainkan ketika seseorang itu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala bahkan nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam barakallahu fikum beliau tidaklah cemburu ketika dicela kepribadian beliau. Tetapi beliau cemburu ketika yang dicela adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang dilanggar adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau cemburu besar sehingga benar-benar kecemburuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata hanyalah karena akhirat, karena agama Allah, bukan karena perkara duniawiyah. Naam. Yakni beliau marah ketika agama Allah dilanggar. Tetapi ketika yang dilanggar adalah kepribadian beliau, maka beliau bersabar alaih salatu wassalam. Naam. Itulah prinsip al-wala wal bara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya bagi kaum muslimun untuk membangun rasa cinta dan rasa bencinya di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh rahimahullah, "Ihris ala hubbil mu'minin al-musta'inina billah walau nabazahumun nas bil alqabi al-munaffirah wabta'id an kulli man yad'u ghairallah, wa yunkir ulu Allah ala arshihi fahuwa minal mubtadi'in." Kemudian beliau menasihatkan kepada kita semua, yakni Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala bersungguh-sungguhlah bersemangatlah kalian ala hubbil mu'minin al musta'inin billah untuk mencintai kaum mukminin yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kebanyakan manusia mencelanya atau menjauhinya atau memberinya gelar-gelar yang buruk maka cintailah mereka karena mereka adalah orang-orang yang beriman yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang mendakwakan agama Allah di atas tauhid di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan menjauhlah kalian dari segala orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengingkari sifat ketinggian Allah di atas arsnya orang-orang yang melakukan kesyirikan atau penyelewengan di dalam akidah, di dalam tauhid dan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti mengingkari sifat ulu, sifat ketinggian dari Allah bahwa Allah meninggi di atas arsnya, istiwa ala ala arsihi Nah, maka orang-orang yang mengingkari bencilah dan jauhilah dia karena dia terjatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Naam. Demikian barakallahu fikum. Beliau juga menyebutkan dari kalangan al-mubtadi'in yakni pelaku-pelaku bid'ah yang menambah-nambah agama Allah Subhanahu wa taala yang beribadah dengan sesuai tidak sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah tetapi berdasarkan akal dan perasaan. Maka mereka ini disebut dengan alul bid'ah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang dan terus-menerus mengingatkan di dalam khutbah-khutbah beliau bahkan dalam khutbah-khutbah an nikah selalu beliau mengingatkan kawah wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar hati-hati kalian dari hal-hal yang diada-adakan yang ditambah-tambah yang perkara-perkara yang baru dalam syariatul Islam karena itu adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan di dalam api neraka hadis ini sahih mutawatir di sisi para ulama ahlul hadis kecuali orang-orang yang ingin membuat penyusupan di dalam agama Allah. Mereka mengatakan hadis ini dhaif. Naam, padahal ulama alul hadis menyatakan hadis ini mencapai kekuatannya tingkat mutawatir. Naam, yang disepakati kesohihannya barakallahu fikum yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Hati-hati kalian dari perkara yang diadakan. Di awal hadis beliau menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin adu alaih bin nawajid. Atas kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku khulafa'ur rasyidin dalam riwayat yang lain seluruh sahabah ma'ana alaihi wa ashabi semua apa yang aku berpegang di atasnya dan sahabat-sahabatku berada di atasnya, maka komitmenlah kalian di atasnya pula. Setelah itu Rasulullah SAW memperingatkan hati-hati dari perkara yang baru karena itu disebut dengan bid'ah. Sehingga bid'ah ini adalah lawannya sunnah. Syirik lawannya tauhid. Sunnah lawannya bid'ah kemungkaran-kemungkaran lawannya ketaatan. Maka barakallahu fikum dalam syariatul Islam kebaikan bertingkat-tingkat. Kebaikan yang tertinggi adalah tauhid. Kemudian setelah itu birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua dan seterusnya. Dan kejelekan juga bertingkat-tingkat yang tertingginya adalah syirkum billah, lawan daripada tauhid. Dan yang kedua adalah bid'ah, lawan daripada sunnah. Kemudian yang ketiga adalah dosa-dosa besar. Ini disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dalam banyak kitab beliau barakallahu fikum. Di antaranya kitab Ighathatul Lahafan juga dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya dari kitab-kitab Al-Imam Ibnu Qayyim, demikian pula kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah guru beliau rahimahumullah taala jami'an menyebutkan hal ini tingkatan-tingkatan dosa dan tingkatan-tingkatan ketaatan. Sehingga dosa bertingkat-tingkat. Yang paling besarnya adalah syirkum billah. Yang kedua adalah dosa bid'ah. Yang ketiga adalah dosa-dosa besar dan seterusnya. Maka tidak boleh seorang muslim meremehkan perkara bid'ah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Inna Allah hajab tauba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menutupi pintu tobatnya pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ah tersebut. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Sementara di dalam hadis beliau mengatakan bahwa pintu taubat itu selalu terbuka. Tapi khusus dalam perkara bid'ah ini pintu taubat ditutup. Jawabannya para ulama menjelaskan karena orang-orang yang melakukan bid'ah tak satu pun dari mereka yang merasa bahwa itu dosa. Tapi mereka berkeyakinan bahwa itu adalah pahala. Itu adalah kurbah, pendekatan diri kepada Allah sehingga tidak diharapkan taubatnya. Nah, orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang merasa kalau dia itu berdosa. Seperti dosa-dosa besar, mencuri, berzina, merampok, dan lain sebagainya. Pelakunya meyakini bahwa itu dosa. Sehingga ada peluang di suatu saat dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan bid'ah tadi dia sedang beribadah kepada Allah. Dia sedang yakin bahwa dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mungkin dia bertobat. Itu makna hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an terkait dengan hal tersebut, terkait dengan bid'ah-bid'ah yang telah kita sebutkan tadi. Di akhir surah Al-Kahfi Allah taala berfirman Kul aunabbi'ukum Naam. Saya lupa ayatnya. Kul aunabbi'ukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum hum yahsabuna annahum yuhsi, yuhsinuna sun'a. Kata Allah katakan wahai Muhammad aunabbi'ukum bil akhsarina amala Tidakkah aku beritakan kepada engkau orang yang paling merugi amalannya? Tetapi anehnya mereka menyangka adalah mereka orang yang paling baik dalam beramal. Kita perhatikan ini dalam suratul kahfi. Ayat Al-Quran. Ya. Coba kita gunakan pemahaman kita, logika kita. Mungkinkah yang diinginkan oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang mencuri atau yang berzina? Tidak mungkin. Karena orang yang mencuri berzina paham kalau dia itu sedang berbuat dosa. Maka jelas dan pasti yang diinginkan oleh Allah di sini adalah orang-orang yang menyangka amalannya itu adalah sebaik-baik amalan. Dia nyangka bahwa dia sedang beribadah kepada Allah. Namun kata Allah, al bil akhsarina amala. Mereka itu pada hakikatnya yang paling rugi amalannya. Naam, Kemudian Allah sebutkan Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Dhalla sa'yuhum alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum sunnah." Tersesat amalannya ini namun dia menyangka mereka ini sebaik-baik orang yang beramal. Ini di dalam Al-Qur'an. Para salafun salih menjelaskan dalam menafsirkan ayat ini bahwa tidak lain dan tidak bukan yang diinginkan oleh Allah taala adalah orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah. Apakah bid'ah itu dalam kesyirikan yang menjadikan pelakunya syirik atau kekufuran yang menjadikan pelakunya kafir atau menjadikan pelakunya melakukan dosa yang lebih berat daripada dosa besar. Oleh karena itu di sini menunjukkan pada kita semua ma'asyiral muslimin pentingnya untuk kita belajar mengenal sunnah Rasulullah yang benar berdasarkan pemahaman para salafun saleh yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Saya ingin memberikan contoh untuk mendekatkan pemahaman kita terkait dengan permasalahan apa yang saya sebutkan ini dan ini tentunya bukan dari saya pribadi ini dari dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi kita dan keterangan para ulama ahlu sunnati wal jamaah As-Syeikh, Syekhana, guru kami Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafidahullah taala beliau salah satu pengajar sampai saat ini di Masjid An-Nabawi dan juga di di Jamiatul Islamiyah di Madinah beliau <clears throat> alhamdulillah ulama ahlul hadis di zaman kita yang masih hidup ya setelah Imam Al-Albani rahimahullah adalah Syekh Abdul Musin al Abad. Naam, beliau ayah dari Syekh Abdul Razak Al-Badr al Abad. Naam. Beliau menjelaskan di dalam salah satu kitab kecil beliau uh, interview dengan kaum muslimun di Amerika sana. Beliau menukilkan salah satu dalam pembahasan beliau tersebut menukilkan hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi di dalam sunannya yaitu kisah ya dua sahabat Hudzaifah bin Yaman dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an yang berdiskusi dengan kaum muslimun yang berkumpul di masjid seperti ini, mereka sedang berzikir. Berzikir membentuk halakoh. Ini hadis dalam Sunan Ad-Darimi dan disohkan Imam Al-Albani rahimahullah. Maka dalam zikir tersebut mereka menggunakan biji-bijian. Kemudian bertasbih bergiliran. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah Kembali alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la haula wala quwata dan seterusnya. Maka sahabat Hudzaifah bin Yaman melihat beliau heran. Tetapi beliau tidak berani menegur langsung dan beliau pergi mencari sahabat yang lebih senior yaitu Ibnu Mas'ud Abu Abdurrahman. Beliau memberitakan, "Ya Abu Abdurrahman, aku menyaksikan kaum muslimun berkumpul di satu masjid mereka melakukan demikian dan demikian. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Mari kita beranjak ke sana dan melihat apa yang mereka lakukan." Ternyata apa yang diberitakan oleh sahabat Hudzaifah benar. Masuklah sahabat Ibnu Mas'ud dan menyatakan, "Ayuhan nas, wailakum ma asra'a halakatakum." Perhatikan, Abu Abdurrahman ini sahabat yang paling mahir dan paham terhadap tafsir Al-Quran. Ya. Beliau mengatakan, "Wahai manusia, wahai kaum muslimun, celaka kalian. Begitu cepat perubahan yang terjadi pada kalian. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> sungguh pembesar-pembesar sahabat <clears throat> masih ada di tengah-tengah kalian." <clears throat> Rasulullah aniyatuhu lam tabla pakaiannya belum punah. Kasu lam tuksar, gelas-gelas beliau belum pecah. Masih kalian pakai. Baru meninggal. Sungguh kalian ala millatin ahda, ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dalalah. Perhatikan. Di awal beliau mengatakan begitu cepat kerusakan yang terjadi pada kalian. Kedua beliau mengatakan sungguh kalian berada di atas petunjuk yang lebih lurus dari petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah kalian telah terjatuh dalam pintu-pintu kesesatan dengan amalan kalian ini? Perhatikan, sahabat Ibnu Mas'ud ya, mufassir ahli tafsirnya di kalangan sahabat. Beliau mengatakan berzikir. Orang sedang berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi dengan cara yang tidak disunnahkan. Beliau mengatakan, kalian telah merubah, terjadi perubahan dan jatuh dalam pintu-pintu kesesatan. Muftatihu babi dolala. Dijawab oleh kaum muslimun yang melakukan hal tersebut. Ya Abu Abdurrahman. Mereka protes. Ya Abu Abdurrahman. Wallahi. Manuridu bihada illal khair. Demi Allah. Kami tidak inginkan dengan amalan ini. Ikhlas karena Allah. Hanya mengharapkan pahala. Bukan dunia. Dijawab oleh sahabat Ibnu Mas'ud wa kam min muridin wa kam min muridin lil khair lan yusibahu berapa banyak orang yang menginginkan niatnya ikhlas ingin kebaikan namun dia tidak dapatkan pahala sedikit pun kenapa walaupun dia ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah alias dia jatuh dalam perkara bid'ah barakallahu fikum di sini dalil yang sangat jelas sekali lagi hadis ini dalam sunan ad-darimi disohhikan oleh Imam Al-Albani dan disohhikan oleh para ulama dan termasuk asy Abdul Musin Al-Abbad yang masih hidup di zaman kita sekarang dari kalangan para ahlul hadis dan masih mengajar di Masjid Nabawi. Guru kami hafizahullah taala. Naam, beliau pun mensahihkan dan menukilkan hadis ini ketika menjelaskan interview beliau kepada kaum muslimin di Amerika sana. Naam, sehingga barakallahu fikum ini menunjukkan kepada kita wajibnya untuk kita mengenal ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak terjatuh di dalam perkara yang sebaliknya.